Pembahasan mengangkat dari ruku' kemudian i'tidal tentang sifat dan tata caranya baik hai'ah fi'liyah gerakan dan perbuatannya ataukah dari sisi hai'ah al-qauliyah dari sisi doa dan bacaannya. Dan kita telah sebutkan pula sebagian apa yang dirojihkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau ini ya, yang beberapanya sebenarnya kalau kita lihat dan kita rujuk kepada buku-buku fikih muwassah mutawwalat yang tebal dan panjang kita akan dapati di sana masing-masing pihak mengeluarkan argumentasi dan dalil-dalil hujah yang begitu kuat. Termasuk kemarin apa yang dirajikan oleh penulis adalah meletakkan kedua tangan atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri endal itidal ketika itidal dan telah kita sebutkan bahwasanya pendapat jumhur ulama mayoritas ulama berbeda dengan apa yang beliau rojihkan jumhur merojihkan bahwasanya tangan itu irsal diluruskan ke bawah sebagaimana tobiat manusia ketika berdiri biasa tanpa meletakkannya atau menggenggamnya kanan di atas kiri di atas dada dan masing-masingnya menyebutkan dalil yang kalau kita rinci tentunya akan panjang namun kita sebut kita singgung sebagiannya kemarin alasan daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala adalah bahwasanya di sana ada hadis kunna nu'mar at kami dulu diperintah ya ayyadu ar-rajul yadahul yumla ala dhira'il yusra tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya fis salat ketika salat kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini umum pada posisi-posisi dalam semua salat kecuali yang dikecualikan dalil. Kalau ketika ruko dalil sahih menyebutkan tangan di lutut dan tidak dilepas. Dan ketika posisi sujud dalil sahih menyebutkan kedua telapak tangan di atas tanah, di atas e, alas lantai dan bukan di yang lainnya. Dan pada posisi duduk maka dalil sahih menyebutkan kedua tangan pada paha ataupun lutut diletakkan dan bukan pada yang lainnya. Maka tinggal tersisa posisi-posisi yang tidak disebutkan. Maka beliau berpandangan kalau begitu posisi berdiri tidak ada bedanya sebelum ruku dengan setelah ruku. Ini pandangan beliau. <clears throat> Namun sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam syarah beliau sifat salat Nabi Syekh Albani, Syekh Muhammad Umar Bazmul menyebutkan bantahan secara kaidah usul dalam usul fikih di mana seakan Syekh Ibnu taala berpandangan hadis secara umum menyebutkan bahwasanya kami dulu diperintah untuk seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ketika sholat. Itu umum. Hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi kanan nas marun dulu manusia diperintah an yada'a ar-rajul yadal yadahul yumna ala dhira'il yusra meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya fi salat ketika salat. Namun kata Syekh Muhammad Umar Basmul ini yang benar bukan umum akan tetapi mutlak. Dikarenakan fi salat di sini bukan pada perkara semua salat akan tapi dikait pada perkara qiyam berdiri pada posisi berdiri ketika salat dan lebih dikhususkan lagi di sana ada hadis yang datang dalam riwayat lain diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz Wa'il bin Hujr menyatakan annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi salat kabbara Dahulu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam salat Ya. Wasofa hamam hiyala udhunaih mengangkat tangan sejajar dengan telinganya. Sumal tahafa bithaubi summa wada'a yadahu yumna 'alal yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini ketika masuk salat. Falamma arada an yarka akhraja yadayhi min ath-thawb thumma rafa'ahuma thumma kabbar faraka. Falamma qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika sampai posisi itidal tidak disebutkan beliau menggenggam meletakkan tangannya meletakkan kedua tangannya. Maka pada posisi berdiri awal disebutkan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Selam, sementara ketika posisi itidal tidak dijelaskan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ataukah tidak, maka kembali kepada tobiat posisi manusia ketika berdiri. Dan itulah yang lebih tepat dimaksud hatta yarji'u kullu idham mafasilah sampai setiap tulang kembali ke sendinya masing-masing. Nah, ini posisi ketika normal ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, ini diantaranya. Dan di sana ada beberapa perkara yang lain dan yang termasuk butuh dirujuk adalah uh, apa yang beliau rajihkan bahwasanya seorang makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd langsung setelah ucapan imam Rabbana atau sami Allahu liman hamida. Adapun pada ucapan makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kami tidak ragu sedikit pun dalam permasalahan ini, ya. Karena Nabi mengatakan idza kabbaral imam fakabbiru kalau imam takbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku' rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah dan kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Menunjukkan makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Dan ini pendapat yang sahih dan itu pendapat tiga imam, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad selain dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun ucapan makmum kapan? Apakah ketika posisi bangkit dari ruku' langsung sebagai pengganti sami Allah liman hamidah langsung mengatakan rabbana walakal hamd ataukah nunggu sampai tegak berdiri adapun pada imam dan bagi munfarid yang sholat sendiri kami tidak ragu sama sekali ucapan mereka adalah rabbana lakal hamd pada saat sudah tegak berdiri bukan saat bergerak Adapun saat bergerak sami Allahu liman hamidah. Adapun rabbana lakal hamd ini zikirnya i'tidal dibaca wahwa qaim seperti Rasul, baca ketika sudah tegak berdiri. Adapun bagi makmum, ini mahalul khilaf. Kapan makmum membaca? Dan zahir hadis seakan langsung. Ya. Dan kita kemarin menyebutkan lebih eh, selamat lebih eh, baik seseorang membaca ketika sudah tegak berdiri. Ini khusus bagi makmum dan saya masih tawakuf dalam permasalahan ini eh, ini bab yang mungkin butuh dirujuk nah, namun seorang termasuk tidak menyalahi hadis insya Allah dia mengucapkan setelah imam sami Allahu liman hamidah berselang sedikit sampai dia tegak berdiri namun Syekh Utsaimin mengatakan langsung ya, ketika posisi telah bergerak menuju i'tidal dia langsung membaca rabbana lakal hamd tanpa menunggu harus sudah tegak berdiri karena ini zahir hadisnya dan ini termasuk pendapat yang kuat ya dan di sana ada keutamaan juga mirip dengan keutamaan fadilah ucapan amin. Barang siapa yang membaca Rabbana lakal hamd atau yang semakna dengannya Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Empat bentuk ini dan mencocoki dengan bacaan malaika. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Dan jumur berpandangan dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Bukan dosa besar, kan dosa besar butuh taubat dosa kecil menurut jumhur ulama dan ini fadilahnya besar seperti ucapan amin maka seorang yang sholat berjamaah hendaknya tidak melewati perkara ini dengan sia-sia maka ketika imam, imam mengucapkan waladhalin dia ucapkan amin begitu pula ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah sekitar dia ucapkan rabbana walakal hamd karena fa innahu man qalahu fa inna man wafaqa qawlahu qaulal malaikah karena barang siapa yang ucapannya mencocoki ucapan malaikah ketika itu ghufrallahu ma taqaddama dzanbi akan diampuni dosanya yang telah lalu dan dalam ucapan amin yakni inda qaulihi waladdallin mereka para sahabat mengucapkan amin adalah ketika selesai imam waladdallin maka jika ini dikiaskan, maka setelah ucapan sami Allahu liman hamidah, begitu selesai langsung Rabbana walakal hamd dan ini tentunya posisi belum tegak berdiri masih sambil berjalan maka ini termasuk pendapat yang kuat oleh karena Allah alam suhab <clears throat> tentang bab ini kemudian terakhir tanbih dalam masalah i'tidal di antara kesalahan dalam masalah i'tidal kita baca apa yang beliau ingatkan di sini ada tanbihun ada peringatan yang ada kitabnya dibuka halaman 110 usyahidu minal musallina fil masjidil haram aku menyaksikan aku mendapati dari para musallin orang-orang yang salat fil Masjidil Haram di Masjidil Haram man idza rafa'u minar ruku' yang apabila mereka berdiri dan bangkit dari ruku' rafa'u aydiyahum raf'ad du'a mereka seringkali mengangkat tangan mereka seperti mengangkat tangan ketika doa jadi mengangkat tangan seperti layaknya kalau berdoa <clears throat> Jadi mengangkat tangannya dua, bukan seperti takbiratul ihram. Allahu akbar. Posisi telapak tangan, perut telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke arah kiblah. Ya. Namun justru malah punggung telapak tangan yang dihadapkan ke arah kiblat seperti layaknya orang berdoa. Pernah dapati seperti ini? Jadi kalau mau sampai Allah liman hamidah malah apa? Posisinya seperti ini. Ini beliau ingatkan. Wahada akhazuhu minal kunud fi raka'atil akhirah. Dan ini mereka ambil dari kunut pada rakaat terakhir. Ya, kalau ada kunut baik dalam sholat ya, tarawih ya, biasanya sholat malam dan itu sahih. Ya, ada seseorang ketika kunut ya. <clears throat> itu ada pada rakaat terakhir. Namun mereka kiaskan, lakinnahum liqiyasihimul fasid akan tapi karena mereka mengkiaskan sesuatu yang rusak kias fasid namanya kias fasid kias analogi yang rusak adalah kias yang tidak memenuhi syarat namanya mengkiaskan sesuatu menyerupakan suatu hukum dengan hukum yang lainnya itu harus ada kesamaan illah harus ada kesamaan sifat namun mereka menyamakan dalam ya Eh, kunut di akhir rakaat terakhir dengan ketika posisi itidal. Ya. Maka kunut itu doa dan di sini mereka menyamakannya. ammu hadza fi rakaatil akhirah, maka mereka memukul rata menjadikan umum di rakaat terakhir wa fi rakaatil lati qablaha dan di rakaat-rakaat sebelumnya bahkan. Bukan hanya pada rokaat terakhir, rokaat pertama ketika itidal, rokaat kedua ketika itidal, rokaat ketiga ketika itidal. Sebelum akhir kalau empat rokaat mereka lakukan seperti itu semua. Mengangkat tangan seperti posisi doa. Lakin hadza galat. Maka tentunya ini salah. Laisa hunaka raf'u yadaini ba'dar ruku'. Maka tidak ada di sana mengangkat kedua tangan yakni setelah ruku' yakni bukan ketika sami Allahu liman hamidah, ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan, namun tidak ada lagi yang kedua kemudian mengangkat lagi. Sebagian orang ada yang satu kali sudah mengangkat tangannya, benar. Sami Allahu liman hamidah tetapi posisi tangannya yang keliru. Seperti posisi doa. Dan ada yang posisi mengangkat tangan yang pertama sudah benar. Sami Allahu liman hamidah diangkat dan perut telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke kiblat dan sejajar dengan bahu atau telinga. Setelah itu mereka turunkan. Setelah itu mereka angkat lagi. Saya akan doa gunat yang kedua. Dan ini salah. Maka tidak ada mengangkat tangan pada posisi tidak. Cuman mengangkat tangan ketika yakni intikal perpindahan. Sami Allahu liman hamidah selesai sudah. Tidak ada lagi kemudian posisi mengangkat tangan. Yang diperselisihkan para ulama imma diletakkan di dada menurut sebagian ulama dan ataukah diluruskan ataukah diluruskan dan sebagaimana kita sebut bahkan sebagian ulama tentang masalah meletakkan tangan di dada ini Al Syalbani termasuk kencang dalam bab ini dia sampai mengatakan walastu asyukku fi anna wada'al yadaini ala sadri fi hadzal qiyam bid'ah dalalah Aku tidak ragu bahwasanya meletakkan kedua tangan di dada pada posisi tidak adalah termasuk bid'ah li'annahu lam yarid mutlaqan fi syai'in min ahdats min ahaditsis salat. Karena tidak datang dalam satu pun hadis yang menyebutkan Nabi alaihi wasallam melakukannya. Walau kana lahu aslun lanukila ilaina. Seandainya memang meletakkan kedua tangan ketika itidal itu ada asalnya dari Nabi, tentulah sudah dinukilkan kepada kami banyak sekali sifat salat dari Ibnu Umar, dari Anas bin Malik, dari Aisyah, gak ada semua satu pun. Tidak satu pun menyebutkan Nabi meletakkan tangan ketika itu tidak. Walau antarikin wahid meskipun dari satu jalan kata beliau tidak ada. Wa yu'ayyidu anna ahadan minas salaf lam yaf'alhu. Dan menguatkan hal ini bahwasanya tidak ada seorang pun salaf pendahulu kita melakukan hal ini. Ini kata beliau. Namun perlu diingat Syalbani yang berpandangan ini ini bid'ah tidak ada asalnya meletakkan tangan ketika apa itidal ya. Beliau pernah sholat di belakang Syekh bin Bas. Syekh Albani jadi makmum, Syekh bin Bas jadi imamnya. Kemudian Syekh bin Bas setelah itidal, sami Allahu liman hamidah meletakkan tangannya di sini. Dan Syekh Albani ikut meletakkan tangan di sini. Selesai sholat saya ditanya, Syekh, bukankah ada berpandangan ini bid'ah? Tapi tidak berubah pendapatku. Lalu kenapa anda lakukan? Inna maju ilal imam utamabi. Imam dijadikan untuk diikuti dan itu istihad beliau beliau seperti itu saya ikuti ini Syekh Al-Albani taala dan dalam permasalahan fikih eh, kita hendaknya tasamu ada ada kelonggaran dalam bab perkara seperti ini meskipun ya saya pribadi eh, apakah kita disyariatkan mengikuti gerakan imam mutlak semuanya ini pun juga ada keraguan dalam bab ini. Di sana ada sebagian orang, pokoknya apa yang dilakukan imam semua diikuti. Imamnya gerakan tasyahud akhir, tawarruk miring, ya kita juga ikut tawarruk meskipun kita rokaat awal atau tasyahud awal. Kalau imamnya duduknya subuh tawarruk ya kita ikut tawarruk. Kalau imamnya tegak tegak dan seterusnya. Dan ini Allah alam Sholat tidak sampai seperti itu. Ya Allah alam Sholat dan pendapat Syekh Albani semua diikuti. Apa dalilnya? Karena ketika kita masuk sholat <clears throat> kita membaca apa? Iftitah, ya kan? Sementara imam tidak baca iftitah. Kita rokaat pertama kita baca surat, imamnya misalnya tidak baca surat. Atau tasyahud awal kita, imamnya baca tasyahud akhir sampai doa Allahumma ini audubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Kita tidak baca. Banyak berbeda. Namun selama tidak menyelisi persis. Demikian pula ketika imamnya Allahu Akbar. Apakah bersamaan dengan takbiratul ihram? Dan ini boleh. Ataukah Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan? Dan ini boleh. Atau yang ketiga mengangkat tangan dulu takbiratul ihram baru Allahu Akbar. Dan ini boleh tiga-tiganya. Dan kita makmum tidak persis harus mengikuti plek. Imamnya bareng angkat tangan sambil takbir atau setelahnya atau yang lain. Ala kullin secara zahir kita mengikuti maka yakfi cukup. Dan terlebih lagi duduk tawarruk itu duduk bagi orang yang tidak berdiri lagi. Maka sudah miring, sudah ditutup. Berdiri lagi susah. Sudah tinggal salam. Tapi bagi orang yang mau berdiri lagi maka duduknya iftirash dan ini permasalahan khilafiyah dan banyak dalam masalah ini ini salah satu contoh banyak permasalahan khilafiyah yang dibahas oleh para ulama lebih-lebih dalam kitab-kitab berjilid mereka dan masing-masing yang memberikan argumen mereka mereka menghabiskan umur mereka untuk seperti ini ya mereka menggali setiap amal di atas ilmu ya, dan sampai tentunya mereka menguasai ilmu dari yang terpenting pada yang penting-penting berikutnya dan perkara salat termasuk perkara yang demikian penting ba'dal aqidah Taib. Hmm. Ini termasuk kesalahan yang beliau ingatkan bahwasanya iktidal tidaklah posisi tangan itu seperti posisi orang berdoa ya, mengangkat tangan seperti ini seperti takbiratul ihram sami Allahu liman hamidah biasa dan bukan seperti orang berdoa. Dan di sana ada banyak tentunya beberapa kesalahan seputar iktidal namun ini yang beliau ingatkan satu perkara ini. Dan di sana ada perkara yang uh, kami perlu ingatkan uh, eh, Syalbani dalam sifat salat mengingatkan dan membuat judul bab khusus Eh, tentang itolatu hadza al-qiyam, memperpanjang berdiri ketika iktidal. Sampai-sampai disebutkan uh, disebutkan <clears throat> dalam uh, diingatkan oleh uh, beliau sebuah hadis balkana yakumu ahyanan hatta yakulul qail qad nasiya terkadang beliau berdirinya itidal itu lama sampai-sampai makmum mengira beliau lupa Jangan-jangan beliau lupa ini kalau sedang sholat. Ya. Jangan-jangan beliau lupa ini kalau sedang ya, iktidal. Sampai orang menyangka. Tentunya beliau tidak lupa dalam posisi. Namun saking lamanya disangka beliau sampai lupa saking lamanya. Maka ini syahidnya bahwasannya ya, minimalnya tumaknina sampai mapan tegak hatta tak jadilah iman sampai tegak lurus badanmu dan sunahnya terkadang sekali diperlama dan jangan seseorang berpindah ke rukun berikutnya kepada sujud sebelum tegak lurus badannya. Karena dua posisi dalam sholat yang seseorang seringkali melewatkannya dengan cepat. Yaitu posisi apa? Posisi ketika duduk di antara dua sujud dan posisi iktidal. Ini sering. Ketika sujud bangun, bangin ah, atau apa? Mau bilang bangun sama bangkit jadi ya jadi ketika bangun dari sujud mau duduk, Allahu Akbar, mau sujud lagi. Maka ketika posisi seperti ini seringkali orang itu cepat. Sujudnya mungkin lama namun ketika duduk Allahu Akbar langsung, Allahu Akbar. Begitu pula ketika dari ruku berdiri menuju sujud. rukunya lumayan, kemudian berdiri. Sami Allahu liman hamida, langsung Allahu akbar sujud. Dua perkara ini ya, Eh, semestinya tidak beda lamanya dengan rukuk dan sujud. Kalaupun berbeda selisih sedikit dan tidak jauh. Seperti yang disebutkan uh, oleh sahabat bahwa sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana ruku'uhu wa qiyamuhu wa sajdatahu wa jalsatahu baina sajdatain wa sajdatahu qaribun minas sawa. Berdekatan. Jaraknya tidak terlalu mencolok. Sujudnya lama sekali, tapi kalau duduknya cepat sekali. Rukuknya lama, ketika berdiri cepat sekali lah. Namun dibagi. Ya, disesuaikan dan ini serupa dan mirip. E, maka dan ini <clears throat> termasuk perkara yang e, baru muncul terjadi disebutkan sehingga saya dalam Daulah Abbasiyah bahwasanya banyak dari kalangan umara ketika itu yang zaman dulu itu yang memimpin sholat bukan hanya pimpinan agama tapi juga pemerintah. Jadi pemerintah ketiga itu penguasa bukan hanya memimpin ya, kenegaraan tapi juga dalam khutbah Jumat dan sholat-sholat mereka. Namun mereka ketiga itu di masa jauh dari masa Nabi semakin jauh e, di masa daulah tersebut dua rukun ini yang sering terlewatkan dengan cepat, iktidal dan juga duduk di antara dua sujud. Oleh karenanya Syekh Al-Albani menyebutkan dalam sifat sholat beliau khusus bab italatu hadal qiyam. Ya, adanya di situ seorang hendaknya memperlama dari itidal dan tidak terburu-buru berpindah ke rukun berikutnya. Ini beberapa tanbih yang mungkin penting dalam masalah itidal. Kita lanjutkan perkara berikutnya sujud. <clears throat> As-sujud. Qala al-muallif rahimahullahu taala, thumma ba'da an yahmadallaha azza wa jal bima warada yahwi ila sujudi mukabbira." Kemudian setelah seseorang memuji Allah, yakni Rabbana walakal hamd, ya, dan boleh ditambahi seperti zikir kemarin, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh ditambah lagi ahla sana'i wal jid dan seterusnya sampai akhir. Setelah dia memuji Allah, doa tidak kemudian bima warat sesuai dengan apa yang datang atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi yahwi ila sujud. Dia mulai uh, menyungkur menuju sujud. Yahwi ila sujud. Dia mulai ya, menjerumuskan badan atau ma, ya, uh, menyungkurkan badan menuju sujud. Yahwi menyungkurkan badan menuju sujud. Mukabbira sembari dia bertakbir. Yaqulu Allahu akbar. Dia mengatakan Allahu akbar sambil ketika berpindah dari itidal menuju sujud. Makanya disebut takbiratul intikal, takbir perpindahan. Dia dibaca ketika berpindah. Ini hukum asal. Wala yaqulu Allahu akbar qabl wala ba'du. Dan Syekh Utsaimin merajihkan dan khusus pada takbiratul intikal menuju sujud tidak diucapkan sebelum sujud dan tidak diucapkan sesudah bersujud. Ya. Ini pendapat beliau. Jadi khusus untuk takbiratul intikal mau sujud maka ini berbarengan menuju posisi sujud. Tidak takbir dulu Allahu Akbar baru menyungkurkan badan untuk sujud. Tidak juga menyungkurkan badan dan sujud baru Allahu Akbar. Namun berbarengan di tengah-tengah ketika badan tidak menyungkurkan menuju sujud mengucapkan Allahu Akbar. Wa inna ma yaqulu wa idza ahwa ila sujud. Maka seorang yang sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar ida ahwa ila sujud. Ketika dia mulai posisi menyungkurkan badan menuju sujud di tengah-tengahnya. Kemudian beliau menyebutkan rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-takbir inda sujud. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang meriwayatkan takbir ketika sujud wa ghairihi minal intiqalat ya. yang meriwayatkan tentang takbirnya Nabi alaihi wasallam dari takbir-takbir perpindahan baik ketika sujud maupun selainnya yakni bersamaan wala yarfa'u taib ini ini jadi caranya bersamaan dan sebagian ulama <clears throat> seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul tentang bab ini beliau membolehkan ya, menyebutkan tentang bahwasanya takbir itu boleh sebelum daripada sujud sebelum daripada sujud sebelum bergerak menuju sujud. Berkata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu taala, "Al-masyru' lahu an yukabbira awalan fayaqulu Allahu akbar." Yang disyariatkan adalah dia bertakbir dulu mengatakan Allahu akbar, thumma ba'da dzalika setelah itu baru dia yahwi ila sujud, baru menyungkurkan badan menuju sujud. Fala yuakhiru at-takbira ila asna'il ahwa atau hawi maka tidak dia mengakhirkan takbirnya sampai di tengah-tengah ketika menyungkur mau sujud. Au ila ba'dal hawi atau bahkan mengakhirkan takbirnya setelah sudah sujud baru takbir. Tidak dua-duanya, tidak tengah-tengah dan tidak setelahnya. Innama yukabbiru awalan akan tapi indahnya dia bertakbir awalan pertama kali baru kemudian menyungkurkan badan untuk sujud. Lalu apa alasan beliau? Beliau menyebutkan dalam riwayat apa yang disebutkan oleh <clears throat> Nulis Syekh Al-Albani taala dalam hadisnya disebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis musyi salati tentang ketika Nabi alaihi wasallam mengajarkan ya, orang yang salatnya jelek hatta yastawiya qa'iman thumma yaqul Allahu akbar. Ya, dalam hadis tersebut Nabi alaihi wasallam mengajarkan seseorang yang salat hendaknya dia yaitu ketika sudah berdiri tegak iktidal baca doa summa yakul kemudian dia mengatakan Allahu akbar summa yasjud setelah mengucapkan Allahu akbar ada kata-kata summa yasjud kemudian baru dia bersujud kemudian baru dia bersujud ya Maka ini apa yang disebutkan sehingga beliau menyebutkan maka Allah Akbar. Maka imahada wa imahada Apakah seorang takbir kemudian baru menyungkurkan badan ataukah di tengah-tengahnya sambil ketika dia mau turun dia ucapkan Allahu Akbar dan tidak dia akhirkan Allahu Akbar sampai sudah mendekati sujud atau bahkan sudah sujud baru dia ucapkan Allahu Akbar lah. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Dan Allah lah mungkin di antara hikmahnya adalah bahwasanya ucapan takbir itu semestinya pada perkara yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di mana ketika seorang takbiratul ihram mengagungkan Allah sambil mengangkat tangan Allahu akbar. Ya. ya dan demikian pula <clears throat> ketika seorang mau ruku dia posisi menuju ruku Allahu akbar. Dan begitu pula ketika anda sujud dan bukan ketika sudah di bawah. Bukan ketika dia sudah di bawah dia baru menyebut Allahu akbar. Maka ini bukan pada tempatnya. Oleh karenanya baca Quran dilarang ketika sujud. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Makanya Rasulullah SAW melarang ya, untuk seorang membaca Al-Quran ketika sujud. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang tidak sepantasnya dibaca di tempat yang ketika rendah, ketika sedang di tanah, ketika sedang e, di bawah. Maka ini, maka seorang tidak mengakhirkan Allahu Akbar ketika sudah sujud ataupun di bawah. Imma dia mulai di awal ataukah ketika hendak sujud. Allah taala alam suwab walil mindallah. Tapi kemudian walayar fauyadei dan tidaklah seseorang mengangkat kedua tangannya. Yakni ketika sudah itidal mau sujud. Allahu akbar mau sujud tidak perlu lagi mengangkat tangan. Ini mendapat jumhur ulama. Warawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu ma Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ma an Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi hina yasjud. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak bersujud. Walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan tidak ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Dari sujud, kemudian hendak duduk, tidak beliau takbirnya sambil mengangkat tangan. Meskipun beliau bertakbir, Allahu Akbar, tapi tidak sambil mengangkat tangan. Maka ini riwayat eh, Ibnu Umar dari riwayat Bukhari dan ini pernah kita lewati dan e, kita telah sebutkan bahwasanya seingat kami jumhur mungkin butuh dirujuk lagi kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya dan mereka sepakat bahwasanya mengangkat tangan ini pada tiga perkara dan yang keempat ini yang rajih juga masuk tiga yang pertama adalah takbiratul ihram Allahu Akbar pernah kita lewati ya termasuk dia. kemudian Allahu Akbar ketika mau ruku juga mengangkat tangan juga ada Ibnu Umar Taib. Wahina yarfa'u ra'sahu minar ruku' dan ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku' sami Allahu liman hamidah kata Ibnu Umar Nabi juga mengangkat tangannya. Ini yang ketiga. Dan ini jumhur sepakat dalam bab ini. Adapun yang keempat berbeda pendapat di antara ulama dan yang roji ini juga termasuk adalah wahina yakumu minar rak'atain. dan ketika bangkit dari dua rakaat ketika bangkit dari dua rakaat yakni setelah tasyahud awal kemudian berdiri rokaat ketiga maka sambil mengangkat tangan Allahu Akbar mengangkat tiga dan tidak pada setiap rokaat, tidak dari rokaat pertama bangkit menuju berdiri rokaat kedua tidak mengangkat dari rokaat tiga menuju rokaat keempat tidak mengangkat namun hanya bangkit dari tasyahud awal maka ketika atau pada setelah dua rokaat, setelah dua rokaat menuju rokaat ketiga Allahu Akbar sambil mengangkat tangan dan ini sahih hadisnya dan ini perkara yang keempat mengangkat tangan di sini. Eh, dan syahidnya adalah jumhur dan beliau juga mengatakan, mengatakan tidak mengangkat tangan ketika mau sujud. Ketika hendak sujud tidak mengangkat tangan. Dan di sana ada khilaf di antara ulama tentang mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud dan mengangkat tangan ketika hendak sujud. Dikarenakan di sana ada hadis. Ada hadis yang diriwayatkan ya, bahwasanya dari Malik bin Huwairis bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a fi Beliau mengangkat tangannya dalam salatnya ketika ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku dan ini jelas, wa idza sajada dan ketika sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud dan ketika bangkit dari sujud hatta yuhadhi bihi ma sampai sejajar dengan yaitu telapak tangannya dan ini ada dalam riwayat Nasai bisa dilihat di Sunan Nasai dan juga Musnad Imam Ahmad. Oleh karena yang para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh albani berpandangan boleh dilakukan yang demikian ini ahyanan, kadang-kadang. Ya sekali demikian eh, kata Syekh albani taala. Dan eh, taib ini berapa di antara mereka dan sebagian berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni yukabbir bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau yakni fi kulli raf'in wa khafdin di setiap bangkit dan turun dan itu kan umum mencakup juga mau sujud dan ruku itu yang demikian namun yang masyur menurut jumhur ulama empat tadi atau tiga menurut jumhur dan tambahan yang keempat dan ini kuat empat perkara mengangkat tangan dari ini empat perkara yang jelas yang jelas sahih dan kita tidak ragukan mengangkat tangan pada empat posisi tadi adapun selainnya ada masalah khilaf sebagaimana tadi apa yang kita sebutkan Kemudian setelahnya Syekh mengatakan wala yuqaddihumu wala yuqaddimuhuma ilal ard bal yakhiru ala rukbatayhi wa anfah dan tidak seorang yang salat mendahulukan kedua telapak tangannya ketika sujud di bumi namun hendaknya dia menyungkurkan badannya di atas lututnya terlebih dahulu kemudian kedua tangannya, kemudian baru dahinya dan hidungnya. Ini apa yang beliau rojikan dan permasalahan ini permasalahan turun sujud lutut dulu inilah termasuk min as'abil masail indi. Menurut saya termasuk perkara yang paling rumit dan paling panjang khilaf diantara ulama. Seputar permasalahan turun lutut dulu ataukah turun tangan dulu. Dan berapa kali saya berganti-ganti tentang masalah ini. Baca pendapat yang mendahulukan lutut Masya Allah kuat sekali deg deg begini wah mantap lutut nih baca pendapat satunya kemudian menyebutkan tentang turun tangan dulu uh Masya Allah ini mantep tangan dulu <laughs> beberapa kali seperti ini nah, dan sepertinya dan beliau termasuk memperpanjang di sini kalau beliau beberapa halaman di sini membahas hanya masalah ini ini menunjukkan yang masalah ini masalah yang pelik namun di sini di sana kita awali Eh, bahwasanya sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama fi afdoliyati tentang keafdolannya yakni tentang masalahnya perselisihan al khilaf innama fil afdoliyah Perbedaan pendapat di antara ulama tangan dulu atau kalutu dulu ini hanya dalam masalah afdoliyah saja. Ya, tidak berkaitan tentang kemudian tidak sah solatnya kalau turun ini dulu atau ini dulu ini kata Syekhul Islam Ibnu Dan kami hanya baru mendapati hanya Syekh Al-Albani taala yang berpandangan wajib. Ya, bukan sunnah lagi. Kalau yang berpandangan sunnahnya turun tangan dulu banyak, ya. Imam Malik rahimullah taala, sebuah riwayat Imam Ahmad dan banyak para ulama alul hadis, Ahmad Syakir dan banyak para ulama hadis tangan dulu. Tapi masalahnya mereka tidak mewajibkan. Tapi Al Bani mengatakan wujub takdimu al-yadain qabla rukbatain. Wajibnya meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Dan ini Albani dalam sifat salatnya. Adapun Syekh Utsaimin di sini dalam sifat salatnya kita baca dulu beliau dan alasan beliau. Kalau beliau fa awwalu ma yasilu ar Kata beliau, yang pertama kali hendaknya sampai ke tanah adalah ar dua lutut, kata beliau. Selanjutnya, summa al-kaffan. Kemudian baru kedua telapak tangannya. Summa al-jabhah wal anfa. Kemudian setelah tangan, kedua telapak tangan barulah dahi dan hidungnya. Jadi ini urutannya. Wahada kata beliau, kama annahu muqtadat tabi'ah inda sujud dan ini adalah sebagaimana tabiat manusia ketika mau sujud. Fahuwa aidan muqtada sunnah. Ini juga konsekuensi dari sunnah Nabi. Dalil-dalil menguatkan kata beliau lebih cenderung menguatkan yaitu mendahulukan lutut dulu sebagaimana tabiat manusia ketika mau sujud seperti ini. Begitu pula ketika orang dari duduk tasyahud. Dari duduk tasyahud kan setelah lutut kemudian atau duduk tasyahud duduk biasa mau sujud lagi kan kemudian setelah lutut kan tangan lututnya sudah nempel dulu pertama kali kemudian mau sujud kan tangan kemudian yang terakhir adalah kepala ataupun gitu. begitu pula ketika mau sujud lutut dulu kalau kaki ya nempel terus bahkan ketika sujud harusnya nempel nanti akan kita bahas sujud jangan diangkat kakinya artinya yang belakang tetap nempel. Maka sholat itu dari awal sampai akhir kaki itu nempel. Ya, ya ini telapak kaki. Kecuali ketika tasyahud, ya kaki kiri maka dihamparkan. Maka kembali ke sini, maka keumuman uh, demikian. Maka kata beliau telapak kaki jelas, kemudian lutut, kemudian tangan dan uh, kepala. Kita baca dulu alasan beliau. pun dari sisi sunnah, rawan Nasa'i wa Abu Dawud an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala Imam Nasai meriwayatkan begitu pula Abu Dawud dari sahabat Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qal. Beliau berkata, sahabat Wa'il bin Hujr, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan dua lututnya dulu sebelum tangannya. Dan nanti di akhir akan kita bahas di sini dhaif. Tapi nanti akan kita bahas insyaallah. Ini alasan beliau dulu ya. <clears throat> Kita sebut Wa amma ma rawa nasai dan perhatikan karena kita akan baca cepat beliau menyebutkan argumen-argumen beliau. Wa amma ma rawa nasai wa Abu Dawud dan Abi Hurairah. Datang juga riwayat Nasai dan Abu Dawud dari sahabat lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa sayyid Nabi alaihi wasallam bersabda, ida sajada" ya, riwayat tadi ditaifkan sebagian ulama hadis. Yang kedua sekarang hadis Abu Hurairah berkata, ida sajada bahwasanya Nabi bersabda dinukilkan di sini ida sajada ahadukum apabila salah seorang dari kalian hendak sujud fala yabruk kama yabrukul ba'ir maka janganlah dia menderum ke bawah sebagaimana menderumnya unta sebagaimana duduknya unta janganlah dia turun menuju sujud sebagaimana turunnya unta Kemudian dilanjutkan kalimat wal yadha yadaihi qabla rukbatai. Dan hendaknya ia letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Kemudian beliau akan jawab di sini Syekh Utsaimin. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi yang pertama. Kalau kalau kalian mau sujud jangan sujud seperti duduknya unta. Ai ala sifati burukil ba'ir. Maknanya adalah jangan kalian turun sujud seperti tata caranya unta ketika mau turun. Wal ba'ir idza baraka yuqaddimu yadayhi qabla rijlai Dan unta apabila dia hendak turun, dia mendahulukan tangannya dulu sebelum kakinya. Kata beliau. Kama ya'rifu kullu man syahadal ba'ir. Sebagaimana hal ini diketahui oleh setiap orang yang pernah lihat unta. fayakhirrul ba'ir liwajhi maka onta itu turun wajahnya jelungup ke depan. wayan zilu makdamahu turun depannya dulu qabla muakhirah sebelum belakangnya. Jadi belakangnya jendit dulu baru depannya turun baru belakangnya. Faidah kana yukod dimuyadahi fakat nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhirul insan fi sujudi ala yada'i Maka apabila seseorang mendahulukan tangannya maka Nabi telah melarang untuk seseorang sujud di atas tangannya. Kenapa? Li annahu idza fa'ala dzalik, karena kalau seseorang sujud tangannya dulu, baraka kama yabrukul bair, berarti dia turunnya seperti turunnya unta, karena unta kepalanya maju julungub dulu ke depan. Ini kata beliau, ya. Dan siapa yang melihat unta kalau di sini mungkin kalau ke Gembira eh, diniati lihat untanya ya dilihat untanya kalau mau turun dapat pahala jadi masuk ke gembira loko itu bukan cuma ya dapat senangnya dapat duitnya tapi dapat pahalanya ya kemudian lihat untanya ketika turun maka seorang yang naik di atas unta akan tahu dia harus pegangan kencang karena ketika unta mau turun ini jelungup ke depan cuman permasalahan nanti akan dibahas tangannya unta itu di mana yang depan atau yang belakang ya ini nanti akan kita bahas nanti akan kita bahas karena apa karena tekuan kaki unta itu yang persis seperti kita itu yang belakang. Di tangan kita kan seperti ini ya, tekuknya seperti ini. Sementara kaki depannya unta itu tekuannya seperti ini, unta, sapi semua seperti ini. Sementara yang persis dengan tangan kita tekuannya seperti ini, justru yang belakang. Oleh karena orang Arab mengatakan yadul ibil e, tangan unta itu di belakangnya bukan yang depan. Insyaallah kita lanjut nanti ya. Azan dulu insyaallah taala barakallahu fikum. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah Fal insanu al-an fi maqamin 'alin wa syarifin baina yadayillah Maka seseorang sekarang pada posisi yang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika salat. Ketika seseorang sholat dia sedang berada pada posisi yang mulia, berada sedang dalam posisi agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasyabbah bil bahaim? Bagaimana dia menyerupai dengan hewan? Ya. Dan ini kita sepakat, nah menyerupai dengan hewan. Namun kalau menurut beliau, bagaimana menyerupai dengan hewan? Turunnya unta di sini, kata beliau fayadha'ul yadaini qabla rukbatain dan ini masalah khilaf yang nanti akan kita bahas insyaallah atau di pekan depan fayadha'ul yadaini qabla rukbatain sehingga dia meletakkan kedua tangannya sebelum rukbatain sebelum kedua lututnya padahal ini pendapat jumhur selain Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad Imam Syafi'i Abu Hanifah ah, Taib dan Ahmad dalam riwayat mereka semua berpendapat takdim rukbatain eh, afwan eh, Eh, tadi sebenarnya kita sebutkan ainam yaitu takdim rukbatain ya tak, takdim rukbatain sebagaimana beliau sementara Imam Malik dan banyak dari jumhur alul hadis berpandangan takdim al yadain beliau mengatakan wat tasyabbuh bil bahaim lam yadid fil Quran was sunnah illa fi maqamid dam dan menyerupai hewan tidaklah datang penyebutannya baik dalam Al-Quran maupun sunnah hadis Nabi alaihi yang sahih illa fi maqamid kecuali disebutkan dalam konteks celaan tidaklah seseorang diserupakan dengan hewan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis kecuali itu dalam konteks celaan agar tidak melakukan perbuatan tersebut seperti dalam firman Allah Al-A'raf 176 famataluhu kamathalil kalb maka perumpamannya seperti perumpamaan anjing yang disebutkan apabila dia diberi yalhas tetap ya apa me, apa itu lidahnya itu namanya yalhas intarakahu yalhas dibiarkan juga tetap melet-melet mau dikasih juga tetap seperti itu maka ini celaan yang tidak pernah puas yang selalu ya rakus meminta ambisi Demikian pula dalam surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan kepada mereka Taurat sementara mereka tidak memikulnya dengan baik. Perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa buku-buku tebal. Tidak bermanfaat karena keledai tidak bisa membaca. Berapapun banyak buku dan kitab dibawa di punggungnya, lam yanfa'hu tidak akan bermanfaat baginya. Bagi keledai tidak bisa membaca, tidak bisa mengambil petunjuk darinya. Maka itu perumpamaan orang-orang yang diturunkan Alkitab kepadanya namun dia tidak mengambilnya sebagai jalan petunjuk dan tidak mengambil ihtidak berusaha mengambil petunjuk menjadikannya sebagai huda maka diumpamakan seperti himar keledai yang memikul dan mengangkut kitab-kitab di atas punggungnya tidak bermanfaat dan ini semua adalah dalam konteks celaan. Wafis sunnah dan dalam sunnah Nabi SAW bersabda Al-aidu fi hibati Kal kalbi yaqiu Thumma ya'udu fi kaw'i'ih Perumpamaan orang yang memberi Atau mengambil kembali pemberiannya Dia sudah memberi seseorang Dan ini umum Apakah adiknya, apakah anaknya Atau atau apa pengecualian anaknya Nanti akan disebut Dia memberi seseorang Kemudian dia minta kembali. Setelah diberi dia minta kembali. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW kal kalbi yaudu ala qai'ih seperti anjing yang kembali menelan kembali muntahannya. Dan di sini disebutkan seingat kami dalam Sahih Muslim atau Bukhari mungkin juga meriwayatkannya. Butuh dirujuk di sana. Iya, Bukhari Muslim di sini disebutkan Bukhari Muslim. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah memberikan seekor kuda kesayangannya. Kemudian ternyata kuda tersebut tidak dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, dijaga oleh orang yang menerimanya. Dan Umar ya menyayangkan karena itu kuda kesayangannya dan sudah diberikan ternyata tidak dirawat dengan baik, maka Umar berniat untuk kembali mengambil kudanya. Sampai pun kalau harus dengan membelinya Saking senangnya dengan kudanya tersebut Namun Rasulullah SAW melarang Umar radhiyallahu anhu Dan ini kisahnya masyur tentang bab ini Kemudian Nabi bersabda Al-a'id fi hibati kal kalbi ya'udu ala qai'i Orang yang kembali meminta apa yang sudah diberinya tidak boleh kembali pada Jadi ini umum Termasuk orang yang sudah mengeluarkan sesuatu karena Allah Mengerjakan sesuatu karena Allah Tidak boleh lagi dia kembali kepadanya Seperti hijrah Orang yang sudah berhijrah meninggalkan daerah tersebut, maka tidak boleh lagi dia tinggal di tempat tersebut. Oleh karenanya Rasul SAW dan para sahabat yang muhajirin tidak diperkenankan dan tidak boleh tinggal menetap lagi di Mekah. Ala wajil iqamah, yakni mukim. Tidak boleh. Adapun singgah safar, maka ini lain lagi. Maka siapa yang sudah meninggalkan sesuatu karena Allah tidak boleh lagi kembali. Maka Rasul tinggal di Madinah sampai wafatnya beliau alaihi salatu wasallam maka syahidnya di sini orang yang kembali mengambil meminta pemberiannya diumpamakan seperti anjing. Maka tidaklah datang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah diserupakan dengan hewan kecuali itu dalam makom dam dalam celaan. Dan di sana ada pengecualian illa eh, ada pembahasan seputar masalah kecuali orang tua kepada anaknya dan di sana ada pembahasan hadis masalah fikih dan bukan di sini tempatnya. Dan syahidnya yang insya Allah kita akhirkan di pekan yang akan datang adalah kita sepakat bahwasanya seorang tidak boleh menyerupai hewan tasyabbu bil hayawanat, ini haram terlebih dalam ibadah. Dan tidak boleh seorang menyerupai hewan seperti unta ketika turun dalam sujudnya. Hanya saja permasalahannya apa yang dimaksud menyerupai unta? Apakah mendahulukan tangan ataukah lututnya? Maka ini mahalul khilaf, tempatnya khilaf dan insyaallah taala pekan yang akan datang kita akan baca uh, uraian beliau begitu pula uh, pendapat kedua yang berbeda dengan pendapat beliau bismillah taala di pekan yang akan datang.